Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Yang lalu kita berada di bab Al-hilmu wal anatu wal rifqu Itu sudah selesai Itu al-hilmu Hilmu itu santun, tidak mudah, tidak cepat marah Al-ana, ana itu tenang, gak keburu-buru Arifku dan lemah lembut Itu sudah selesai ya Kemudian sekarang kita masuk bab yang baru lagi Qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala babul afwi wal i'radi 'anil jahili. Bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Memaafkan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Beliau pertama-tama membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf 199 dan ayat ini sering diulang-ulang yaitu qala Allah taala khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman khudzil 'afwa maafkan Wa'mur bil 'urfi dan hendaklah kamu menyuruh kepada yang ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Di sini ada tiga hal. Yang pertama-tama supaya kita memaafkan, memaafkan ya. Kalau suatu perkara itu perlu dihukum, apakah cukup kita maafkan saja sementara hukuman tetap diberlakukan? Ataukah dimaafkan dan sekaligus hukumannya digugurkan? Contohnya ya, dalam kejadian-kejadian tertentu Misalnya seorang yang menyetir mobil atau sepeda motor kemudian nabrak. Nabrak yang ditabrak itu mati. Maka di sini di dalam Islam si penabrak itu ditangkap. Kemudian dia kalau memang nggak sengaja ya, dia disuruh bayar dia bayar tebusan. Bahkan juga dia disuruh memerdekakan budak ketika ada perbudakan ya. Bayar tebusan. Hmm. Tapi semuanya kembali kepada ahli waris pihak yang terbunuh, yang mati itu. Kalau mereka memaafkan, ya selesai, nggak usah bayar diat. nggak usah bayar tebusan. Nah di sini apakah dimaafkan dan sekaligus menggugurkan itu ataukah dimaafkan secara pribadi sementara hukuman tetap berjalan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala membagi Beliau mengatakan dilihat dulu yang nabrak itu siapa. Kalau yang nabrak adalah orang baik-baik yang nyetir dengan sopan, kemudian dia kena musibah, dia nabrak orang sampai mati, maka orang ini maafkan dan gugurkan diahnya. Mau diapakan musibah? Dimaafkan, nggak usah dihukum. Enggak sengaja musibah dan nah, ajalnya datang. Berbeda kalau yang nabrak itu adalah orang yang memang ugal-ugalan kalau nyetir, ngebut-ngebutan, dia ngawur, dia sembrono. Orang seperti ini dimaafkan secara pribadi boleh-boleh saja, tapi hukuman tetap dilaksanakan. Kenapa? Untuk membuat jerah dia dan teman-temannya. Hukuman tetap dilaksanakan. Karena kalau orang seperti dia dimaafkan, nggak dihukum, nanti dia berbuat lagi, berbuat lagi. Teman-temannya nggak kapok. Jadi di sini dimaafkan, kemudian menegakkan amar ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Berpaling ya. Orang bodoh buat apa dilayani? Sudah diberitahu, sudah dijelaskan, tetap saja ngotot. Kalau kita pikiri orang seperti itu, kita bisa putus asa. Bagaimana caranya? Sudah yang penting kita sudah menyampaikan tugas kita, kewajiban kita, setelah itu tawakal, tawakal Allah. Karena orang-orang seperti mereka kalau dipikiri kita bisa putus asa, nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian beliau Al Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan ayat Allah lagi surat Al Hijr 85 fasfahis safhal jamil. Fasfahis safhal jamil. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya memaafkan orang-orang musyrik yang mengganggunya dan mendustakannya. Dimaafkan, jangan dipikir ya Rasulullah. Maafkan, mereka orang bodoh, mereka orang nggak ngerti. Kalau kamu pikiri terus, nanti kamu bisa putus asa. Demikian. Tapi tentu saja ayat ini turunnya di Mekah ya. Ini sebelum hijrah ke Madinah dan sebelum ada perintah untuk kital, untuk perang ya. Ini periode Mekah. Nggak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Sabar, maafkan saja. Kalau kita lihat Rasulullah SAW ketika periode Mekah itu beliau menerapkan kaidah al-mudaroh. Mudaroh ya, berlemah lembut tapi tetap mengatakan yang hak. Karena dalam masalah ini ada tiga tingkatan. Yang pertama-tama itu adalah tingkatan al-hajar. Hajar itu memboikot, mengucilkan. Hajar ini kalau memang bermanfaat dipakai. Tujuannya hajar ini adalah untuk menyadarkan seseorang dan untuk mempersempit ruang lingkup penyebaran penyimpangannya. Kalau memang ada manfaatnya dipakai hajar. Kalau nggak ada manfaatnya jangan dipakai hajar. Dia diboikot, tambah parah, tambah ngerusak, tambah bahaya, tambah madorot. Jangan dipakai, nggak ada manfaatnya. Sama dengan obat, nggak bermanfaat jangan diminum. Maka kita pindah ke yang kedua, mudaro. Apa mudaro itu? Mudaro itu adalah kita berlemah lembut tapi tetap mengatakan yang hak. Bukan memboikot, bukan mengucilkan, bukan bermasa muka, bukan meninggalkan salam. Kita tetap baik. Tapi kita tetap memegang prinsip kebenaran. Mudaro. Dan zaman kita sekarang ini secara umum sekarang ini adalah hada zamanus sabri wal mu'alafah. Secara umum zaman ini adalah zaman sabar dan zamannya lemah lembut. Karena ketika dipraktekkan hajar secara umum itu manfaat nggak ada, madorot, madorot yang banyak. Orang jadi salah paham dan macam-macam lah madorotnya, madorot. Mungkin kepada kasus tertentu, orang tertentu saat tertentu bisa diamalkan hajar. Mudaroh ini penting. Yang tidak boleh itu adalah yang yang ketiga, yaitu al-mudahana. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Mudahana itu kita berlemah lembut, berbaik-baikan sambil kita ada kesan merestui mereka, menyetujui mereka, meridhoi mereka. Ini enggak boleh. Ini sifatnya orang sifatnya orang munafik. Mudarah ini penting. Katakanlah ada orang yang menyimpang, kelompok yang menyimpang, mereka sudah turun-temurun menyimpang. Ketika kita bersikap kepada mereka dengan sikap yang kasar. Kita sikapi terus mereka. Kita sikapi terus dengan sikap yang kasar lah. Mereka berubah atau tidak? Coba renungkan ya. Ketika kita sikapi mereka dengan kasar, mereka nggak berubah. Ketika kita sikapi mereka dengan halus, mereka juga tidak berubah. Tapi Ketika kita menyikapi dengan kasar yang ada adalah madharat. Ketika kita sikapi dengan halus yang ada adalah maslahat. Tapi mereka tetap nggak berubah. Yang cocok dipakai yang mana? Secara atas saja sudah, jelas mudaroh. Sebelum kita kembali kepada dalil, dalil jelas pasti sudah. Jadi mereka itu mau kita kasari, ya tetap gitu. Mau dilembuti, ya tetap gitu, sama aja. Hanya bedanya kalau kita kasari yang ada madorot, kalau kita lembuti yang ada adalah maslahat minimal tidak ganggu kita. Maka kalau kita orang berakal, kita pakai cara yang kedua. Toh sama saja. Kamu mau bilang mereka itu ahli bid'ah satu juta kali mereka tetap ahli bid'ah. Atau kita pakai cara yang halus, ya mereka tetap gitu juga. Cuman bedanya kalau yang pertama itu madorot, terjadi kekacauan dan macam-macam. Kalau yang kedua maslahat. Minimal mereka tidak mengganggu kita. Demikianlah fasfahis safhal jamil. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan ayat Allah di surat An-Nur 22 wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada apakah kamu tidak ingin Allah mengampuni kamu Ayat ini asbabun nuzulnya yaitu kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Namun makna ayat ini mencakup siapa saja di antara kaum muslimin. Waktu itu ada kejadian yang dikenal dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan haditsul ifk, yaitu berita bohong. Nanti ada ya, kita baca sirah nanti ada di periode Madinah. Itu terjadi ketika perang Ghazwah Al-Muraisik Ketika itu Rasulullah SAW mengirim pasukan ya Sampai ada beberapa kejadian ketika Waswah Muraisik Terutama orang-orang munafik Yang mereka banyak membuat fitnahan-fitnahan Dan mengacau serta mengadu domba Di antaranya Waktu itu Ibunda Aisyah ikut Ibunda Aisyah ikut Ibunda Aisyah radhiyallahu taala itu naik di Haudaj. Haudaj itu di onta, lalu ada seperti rumah-rumahan itu ya. Itu namanya Haudaj. Wanita masuknya di sana tinggal di sana. Ketika itu Ibunda Aisyah mereka ketika pulang ya, pulang dari Ghazwah Muraisi di satu perjalanan istirahat ada satu keperluan. Kemudian Ibunda Aisyah turun dari haudajnya. Turun dari tempatnya itu, dari mobilnya lah kalau sekarang. Untuk suatu keperluan dan kembali lagi. Ketika telah kembali ibunda Aisyah mendapatkan kalungnya hilang. Kalungnya nggak ada, jatuh. Lalu beliau kembali lagi mencari kalungnya yang jatuh itu. Sementara rombongan sudah mau berangkat. Rombongan mau berangkat dan yang yang membawa haudatnya Ibunda Khadijah Aisyah itu enggak tahu kalau Ibunda Aisyah sedang berada di luar. Akhirnya haudatnya dipikul, dinaikkan di onta dan ontanya berangkat. Mereka enggak tahu karena disebutkan dalam riwayat Ibunda Aisyah itu orangnya orangnya kecil, kurus. Sehingga nggak terasa apakah di dalam ada orang atau enggak, nggak bisa bedakan. Sudah berangkat Ibunda Aisyah ketinggalan. Sampai singkat cerita, di sana juga ada ternyata seorang sahabat yang ketiduran. Yang ketiduran, yang ketinggalan juga. Akhirnya kaget ketika melihat ada Ibunda Aisyah, kaget. Kemudian sahabat ini dengan penuh sopan, dengan penuh akhlak menghargai ibunya sendiri istrinya Rasulullah kan ibu kita kan. Dihargai, disuruh naik di ontanya dan dituntun. Dituntun dibawa ke Madinah. Nah, dari kisah ini orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan. Jadi orang munafik itu selalu mencari-cari mana yang bisa di mana yang bisa dilecehkan dari segi mananya. Akhirnya mereka menyebarkan berita bahwa ibunda Aisyah serong. Subhanallah ya. Jadi sudah difitnah sampai dalam rumah tangganya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah difitnah serong, menyakitkan luar biasa. Dan berita itu menyebar, menyebar di Madinah. Ibunda Aisyah sendiri belum tahu kalau difitnah, beliau sedang sakit waktu itu. Rasulullah SAW sendiri juga sempat, sempat beliau itu ada perasaan yang lain sahabat Ali bin Abi Thalib sampai menyarankan kepada Rasulullah supaya diceraikan. Ya Rasulullah, wanita siwa hakati. Ya Rasulullah masih banyak perempuan lain. Ada apa kamu pikirkan Aisyah? Namun sahabat-sahabat yang lain jangan ya Rasulullah Aisyah itu seperti emas 24 karat. Jangan kamu pegang Aisyah. Iya nanti ada ceritanya itu. Kemudian Ibunda Aisyah merasakan Rasulullah kok berbeda ya. Biasanya kalau masuk menjenguk itu mesra, duduk, ngobrol, sekarang kok lain. Beliau cuma masuk memberikan salam, tanya bagaimana kabarmu dan keluar lagi. Ibunda Aisyah merasakan itu. Tapi beliau tidak tahu ada apa ini, ada apa. Sampai akhirnya salah seorang familinya namanya Mistah ya, Mas Mistah, Mistah bin Utsatah. Itu Ibunda Aisyah keluar dengan ibunya Mistah. Ibunya Mistah. Lalu ibunya terpeleset, ibunya Mistoh terpeleset sambil mendoakan keburukan untuk Mistoh. Istilahnya semoga Mistoh celaka. Ibunda Aisyah kaget, loh, kenapa kamu doakan keburukan untuk anakmu? Lalu ibunya bilang, apa kamu nggak dengar ceritanya? Ada apa ceritanya? Ceritanya itu begini. Diceritakan bahwa beliau sudah difitnah berbuat ceron. Di antara yang menyebarkan fitnah itu adalah Mistoh. Wah, Ibunda Aisyah tambah parah sakitnya. Ternyata beliau selama ini difitnah. Sudah berjalan sekian lama fitnah ini, ada satu bulan lebih. Berjalan di Madinah sudah kena fitnah semua. Akhirnya Ibunda Aisyah minta diizinkan supaya beliau pulang, dipulangkan ke rumah bapaknya, kita Abu Bakar radhiyallahu taala Sudah beliau tambah sakit, beliau nangis, nangis, nangis, nangis terus. Rasulullah berkhutbah di kalangan sahabat, kenapa kamu fitnah? Keluar apa? Sampai rumah tangga Nabi kamu fitnah. Tapi Rasulullah tidak berani memberikan keputusan sebelum datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala ayat yang cukup panjang di surat An-Nur yang menyatakan Ibunda Aisyah adalah wanita yang bersih. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Langsung Allah yang menyatakan Ibunda Aisyah ini bersih daripada seluruh fitnahan itu telur fitnah itu. Kemudian mereka-mereka yang terlibat menyebarkan di antara muslimin, mereka dicambuk. Di antara yang dicambuk adalah Mistah ini dicambuk, kemudian juga ada Hasan bin Thabit, salah seorang penyairnya Rasulullah sama dicambuk. Karena menyebarkan berita bohong, berita berita palsu, dicambuk 80 kali. Sementara orang-orang munafik oleh Rasulullah malah dibiarkan. Karena mereka memang orang munafik buat apa? Dicambuk ya tambah ngerusak mereka. Kalau orang Islam dicambuk sadar. Kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu marah dengan Mistoh. Akhirnya Abu Bakar bilang, Mistoh nggak saya bantu lagi." Biasanya dibantu, rutin bantuannya. Karena gara kejadian ini enggak dibantu lagi. Diboikot, enggak dibantu lagi. Padahal Mistoh sudah taubat kepada Allah, sudah dihukum, sudah dicambuk. Lalu turun ayat ini. Ayat ini mengatakan waliyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah kamu memaafkan, hendaklah kamu berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampuni kamu? Kalau kamu pemaaf, Allah lebih pemaaf kepadamu. Akhirnya sahabat Abu Bakar begitu mendengar ayat ini turun ditujukan kepada beliau, langsung beliau mengatakan, "Bala wallahi inna nuhibbu an taghfir lana ya Rabbana." Ya, demi Allah, sungguh kami ingin agar supaya Engkau ampuni kami wahai Tuhan kami. Nah, apakah langsung taat, langsung disambung lagi hubungannya dengan Mistah, disambung apa namanya tetap diberi bantuan. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di antara faedah terpenting dari ayat ini yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah tangga nabinya. Enggak mungkin istri nabi serong, enggak mungkin. Istri nabi serong tidak mungkin. Kalau istri Nabi berkhianat selain serong mungkin. Contohnya adalah istri Nabi Nabi Nuh dan Nabi Lut. Wa matalan mathalan kafarum ra'ata Nuhin wa ra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Ini contoh bagi wanita-wanita kafir, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Suaminya orang-orang soleh, suaminya nabi, tapi istrinya berkhianat. Para ahli tafsir semuanya mengatakan khianatnya bukan dalam masalah serong, bukan. Tapi khianat dalam masalah risalah. Gak mau iman kepada suaminya, justru mengikuti orang-orang kafir. Jadi bukan serong ya. Khianat dalam masalah risalah. Kemudian di sini kandungan yang terpenting juga yaitu bahwasanya seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji. Semakin kuat imannya orang itu semakin besar ujiannya. Ini ujian luar biasa, ini rumah tangga Nabi, istri Nabi dituduh serong, subhanallah. Kalau Rasulullah nggak sabar, nggak bisa. nggak sabar, nggak bisa, nggak jalan. Bayangkan kalau rumah tangga rumah tangga kita ya, naudzubillah, difitnah seperti itu. Ada beberapa kemungkinan Mungkin kemungkinan pertama kita termakan oleh fitnah itu, kita ceraikan istri. Mungkin terjadi. Mungkin juga kemungkinannya kita nggak percaya dengan fitnahan itu, yaitu kita pukuli orang-orang yang menfitnah. Kacau kan? Kalau nggak sabar kacau. Tapi Rasulullah sabar, sabar luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan inilah memang hidup ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita tidak pernah lepas dari ujian Hidup ini selalu ada nikmat yang kita dianjurkan bersyukur dan selalu ada musibah yang kita dianjurkan bersabar. Selain itu nggak ada. Jadi kita sekarang sedang menanti, menanti nikmat yang kita syukur atau menanti musibah yang kita sabar, nggak ada lagi. Kemudian berikutnya Kemudian juga di antara kandungannya lagi bahwa kalau orang minta maaf kepada kita, dia sudah taubat, ya kita maafkan. Kita maafkan. Buat apa enggak dimaafkan? Bahkan dikatakan di situ Allah tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kamu enggak ingin diampuni oleh Tuhanmu? Kalau kita kalau kita pemaaf, Allah lebih pemaaf kepada kita, pada kita. Hanya masalahnya sekarang kalau orang menggibah kita atau menfitnah kita disebarkan berita buruk tentang kita. Kemudian dia minta maaf. Apakah cukup minta maaf saja selesai? Ataukah dia harus merehabilitasi nama kita? Pendapat yang benar di kalangan para ulama, di samping dia minta maaf, dia taubat dan dia harus membersihkan nama kita. Di mana dia dulu merusak nama kita, maka di sana dia harus memperbaiki nama kita. Itu kafarahnya tebusannya. Kemudian berikutnya dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala di surat Ali Imran ayat nomor 134 wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini sudah lewat ya di bab yang lalu yaitu wal al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin dan orang-orang yang menahan amarahnya memaafkan manusia dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian berikutnya di surat Asy-Syura ayat 43. Allah berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur." Dan barang siapa yang sabar serta memaafkan, sesungguhnya hal itu adalah termasuk perkara-perkara yang diutamakan. Sabar dan memaafkan. Hidup tanpa sabar enggak nikmat, hidup dengan sabar akan nikmat. Kemudian setelah itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, Al-Imam nawawi rahimahullah taala membawakan hadis yang cukup panjang, tidak apa-apa kita baca satu aja hadisnya. Itu tentang kisah beliau ketika ditolak dakwahnya di Taif. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Hal ata 'alaika yaumun Kana asyadda min yaumi Uhud. Dari Ibunda Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apakah pernah datang kepada Anda hari yang lebih sulit daripada hari Uhud? Ya Rasulullah, apakah Anda pernah mengalami kesulitan yang lebih daripada ketika perang Uhud? Yang mana perang Uhud itu sangat sulit ya Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin mengalami kekalahan dalam peperangan. Ketika itu Rasulullah mengutus sekitar 40 atau 50 orang pemanah ar-rumah untuk tinggal di gunung. Enggak boleh turun dulu sebelum ada perintah turun. Akhirnya terjadilah peperangan Uhud <clears throat> dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kemudian mereka-mereka yang ada di gunung itu pemanah, mereka menyangka sudah selesai perangnya, mereka turun untuk segera mendapatkan bagian mereka daripada harta rampasan perang. Kemudian mereka turun, padahal belum datang perintah turun, melanggar arahan Nabi Muhammad SAW. Waktu itu panglima orang-orang musyrik yaitu Khalid ibn Walid yang dikenal ahli strategi perang yang setelah Islam dikenal dengan nama Sayyidullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Melihat kaum muslimin sudah turun, meninggalkan posisi yang strategis, langsung dia balik pasukannya, menguasai posisi itu, dan muslimin diserbu tunggang-langgang. Lari, kalah. Rasulullah SAW tidak mau lari. Dia tetap maju dan beliau sempat terluka. Di antaranya syuja roksuh, kepala beliau sempat pecah. Kemudian gigi beliau patah. Kemudian ada dua butiran dari baju besi beliau yang masuk di kelopak matanya dan sangat dalam masuknya. Pokoknya beliau luka. Rasulullah SAW perang Uhud menyakitkan. Ini juga bahwasanya ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah sebab kegagalan itu adalah tidak mau taat kepada pemimpin. Gagal Tak mau taat gagal. Yang penting pemimpin itu lurus, tidak nyimpang, hati. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada yang lebih sulit dari Uhud? Kata beliau, qala laqad laqitu min qaumika wa kana asyaddu ma laqitu minhum al aqafah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku mendapatkan dari kaummu yang lebih sulit yaitu pada hari Aqafah. Maksudnya di sini adalah ketika beliau hijrah ke Taif ya, ke Taif. In Arab, in Arab, Arab tu nafsi ala bani Abdi Yalil bin Abdi Kulal falam yujibni ila ma aradtu talaktu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni ta'alib. Ini ceritanya disingkat ini ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulan dan ternyata ia menolak, gak mau ngikuti aku. Ini ceritanya disingkat, sebenarnya ceritanya panjang. Ketika itu beliau sebelum masuk ke Taif, beliau menemui tiga tokoh takif, Di antaranya Ibnu Abdi Yalil. Beliau mendakwakan Islam kepada tiga tokoh ini dengan harapan kalau tokoh sudah mau tunduk maka anak buahnya itu gampang. Kalau kepalanya kepegang, ekornya itu mudah. Tapi ternyata tiga tokoh ini nolak mentah-mentah. Dan Rasulullah berpesan, sudah kalau anda nolak, tolong jangan mengerahkan masa. Ternyata mereka juga mengerahkan masa, Disebarkan kepada orang-orang Taif untuk nolak bersama-sama Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya orang-orang Taif keluar semuanya, laki perempuan semuanya keluar, orang-orang jalanan meneriaki, menghina, mencaci Rasulullah SAW, termasuk juga melempari beliau dengan batu. Bukan disambut ya, bukan disambut dengan senyum, tapi disambut dengan cercaan, caci maki, cemoohan dan lemparan batu sampai keluar darah mulia dari tubuh mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau masuk di kebun milik orang kafir. Kemudian orang kafir itu kasihan lihat beliau, suruh pembantunya Adas membawakan anggur dan beliau ketika hendak makan bilang bismillah, lalu Adas tanya sampai akhirnya Abbas ceritanya Adas masuk Islam. Kemudian Rasulullah pergi meninggalkan Taif menuju menuju Mekah. Ini langsung di situ ceritanya ini. Kata Rasulullah, aku pergi dalam keadaan bersedih dan aku tidak menyadari ternyata sudah sampai di Kornut Ta'alib. Ini ketika pulang dari Taif menuju Mekah ya, di Kornut Ta'alib. Farafa'tu nafsi fa ana bisa sahabatin qad adallatni fa nadartu fa fi fiha Jibril alaihi salam panadani faqal Lalu di tengah perjalanan itu aku melihat ke atas menolehkan kepalaku ke atas, aku melihat ada ada awan yang menaungi aku dan aku lihat di sana ternyata ada malaikat Jibril. Lalu Jibril memanggilku. Jibril mengatakan innallaha ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaik wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Kata malaikat Jibril wahai Rasulullah Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung supaya kamu perintahkan dia sesukamu. Ya Rasulullah, malaikat penjaga gunung, silahkan Anda perintahkan untuk apa? Fanadani malakul jibal fasallama alayya thumma qala ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ana malakul jibal wa qad ba'atani rabbi ilaika litamurani bi amrik fama syi'ta in syi'ta 'alaihim al akhbashain lalu malaikat penjaga gunung menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan memberi salam dulu kemudian mengatakan wahai Muhammad sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu aku adalah malaikat penjaga gunung dan Allah mengutusku supaya kamu perintahkan aku sesukamu. Maunya apa kamu? Kalau kamu mau, aku akan menimpakan kepada mereka dua gunung ini. Dua gunung di Mekah. Wahai Rasulullah, mereka akan nolak kamu, menghina kamu, ngusir kamu, ngelempari kamu. Apakah perlu dua gunung ini aku timpakan mereka Apa mereka hancur? Bagaimana kalau kita? Kalau kita ditolak, dihina, dicaci, dilempari batu. Mungkin kita akan mengatakan ya habisnya aja sudah. Ternyata beliau tidak, beliau mikir panjang. Beliau mikir panjang. Kata beliau faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal arju an yukhrija Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Kata beliau bahkan aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang punggung mereka Orang-orang yang menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi kata Rasulullah jangan, nggak perlu. Kalau sekarang mereka kafir, mereka syirik, saya masih punya harapan anak cucu mereka nanti. Anak cucu mereka nanti saya berharap ibadah kepada Allah dan tidak syirik. Subhanallah ya. Rasulullah itu mikir panjang. Inilah orang besar. Orang besar itu pikirannya besar. Kalau orang kerdil pikirannya juga kerdil. Ini beliau mikir panjang. Kalau sekarang mereka mendustakan anak cucunya nanti, anak cucunya nanti.